Maka insya Allah kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi lisan kita untuk bisa selalu berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala karena ketika kita, lisan kita diperkenankan oleh Allah untuk menyebut namanya Padahal lisan sering bermaksiat kepada Allah Sering melanggar perintah Allah Suatu, ke, suatu kelebihan, suatu anugerah yang begitu besar Ketika lisan masih diperkenankan oleh Allah untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dimana setelah beliau mengungkap tentang keutamaan daripada zikir tersebut Beliau pula mengatakan bahwa sesungguhnya afdol zikir dari segenap zikir-zikir yang ada adalah zikrul jalalah yaitu la ilaha illallah. Itu afdolnya zikir bagi setiap seseorang hamba untuk menjalankan kehidupannya menuju atau usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fa in qila ayyuma afdal dzikru la ilaha illallah aw ziyadatu Muhammadur Rasulillah Mana yang lebih afdol untuk kita Ketika kita memperbanyak zikir Kita hanya mengatakan la ilaha illallah saja Atau kita tambah dengan Muhammad Rasulullah Maka beliau menjawab Apabila untuk salikin Untuk kita Orang-orang yang ingin untuk sampai kepada Allah Yang lagi bermujahadah Untuk betul-betul meluangkan Membersihkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Maka zikir la ilaha illallah Itu lebih afdol Tiada lain kenapa? Karena dengan kita menyebut zikir la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu jila atau pembersih daripada apa yang ada dalam hati kita. Al-hijab bainana wa bainallah an-nafas. Hijab atau satir atau penutup tabir antara hati kita dengan Allah itu nafas. Nafas ini dikikisnya dengan zikrullah. Dan zikir yang paling ampuh untuk mengangkat yang namanya hijab tersebut adalah zikrul la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jadidu imanakum wa aktsiru min qauli la ilaha illallah. Selalu dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkap zikir itu dengan la ilaha illallah dulu sampai ketika nanti kita telah mendapatkan jamiyah telah mendapatkan seakan-akan hati kita hanya berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita menambahi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayan dzalik anna Muhammad Rasulullah igrarun. Kenapa? Karena apabila kita menambah Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar ikrar. Adapun ikrar itu sekali seumur hidup sudah cukup tapi la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah adalah tikrar tauhid mengulang-ulangi kalimat tauhid yang dimana kathratul jila li hujbin nufus untuk sebagaimana tadi yang disebutkan membersihkan hati kita kemudian juga untuk mengangkat tabir yang menutup antara nafsu antara hati orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu kita berarti telah mematuhi perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau baginda Muhammad mengatakan kul la ilaha illallah wa aktsiru min qauli la ilaha illallah ketika kita berzikir la ilaha illallah otomatis kita menjalankan perintah Rasulullah kita mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka huwa ainu isbati risalatihi. Kalau udah kita patuh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah yang utama daripada risalahnya yaitu kalimat tauhid, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan kedekatan pula dengan sahibur risalah, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada beberapa hadis sebagaimana kita telah menghafalnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah di hadis itu enggak pakai Muhammadur Rasulullah kenapa karena cukup ketika kita mengatakan la ilaha illallah kita bersaksi tiada tuhan selain Allah dan kita mengatakannya imtithalan di amri Rasulullah kita melakukannya adalah untuk mematuhi perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fa idza apabila mereka telah mengatakan la ilaha illallah faqad asumu minni dimahum maka ketahuilah mereka sudah terjaga nyawa mereka, terjaga harta mereka illa bihaqqil Islam kecuali dengan cara yang telah ditentukan Islam dan hisapnya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini tidak disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li tadammun hadhihi syahadah karena ini adalah salah satu kesaksian dan kesaksian ini menunjukkan bahwa kita menyaksikan risalahnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kau berkata la ilaha illallah, membanyak memperbanyak untuk kita membaca la ilaha illallah yang dimana ini disebut dengan zikrul jalalah. Kemudian fa in qila ayyuma afdal dzikir au tilawatul Quran. Kalau kita ditanya mana sih lebih afdol kita penuhi hari-hari kita dengan memperbanyak zikir atau memperbanyak membaca Al-Quran. Maka ulama mengatakan az-zikru afdol. Jelas kalau untuk seseorang murid seperti kita ini kita lebih afdol untuk memperbanyak zikrullah. Wa tilawatul Quran afdalu lil kamili. Adapun apabila seseorang sudah mengkaitkan hatinya kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, jarang lupa dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dia pula afdalnya untuk tilawatul Quran. Karena dia telah mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia araf azamat Allah, kalau dia betul-betul sudah mengetahui kebesarannya Allah dengan kita berzikir kepada Allah, niscaya tilawatul Quran setelah itu adalah termasuk daripada amal yang afdol setelah daripada zikir. Nah, ini kata ulama juga mengatakan sebenarnya bukan seperti itu pula. Ada posisi ataupun ada beberapa orang yang lebih afdol untuk zikir dan ada beberapa orang pula yang lebih afdol untuk tilawah sebagaimana dikatakan di sini bahwa sesegala hal itu ada suasana dan ada waktunya bukan terus setiap saat itu paling afdol Al-Qur'an udah ketika itu nggak usah zikir atau berzikir lebih ah kemudian meninggalkan Al-Qur'an tidak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu caranya banyak. Ada zikir, ada tilawatul Quran, ada sholat, ada puasa, yang dimana ini semua adalah tanawu, adalah macam-macam daripada kita beribadah. Maka dalam kita bersalah muawanah, Al-Imam Syadzili beliau mengatakan, Lama alim Allah wujudul malal fi qalbi abdihi nawa Allahu ibadatah. Makanya ketika Allah itu menciptakan manusia, Allah memberi dalam hati mereka sifat malal, sifat bosan dalam situ hal. Dari itu Allah memberikan ibadah untuk mendekatkan diri kepada orang ke, orang kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Ada ibadah sholat, ada ibadah zikir, ada zikir, ada Quran dan yang lain-lainnya supaya kita gak bosan kalau kita udah banyak zikir, coba dengan tilawatul Quran. Kalau kita banyak tilawatul Quran, coba dengan sholat. Ini semuanya demi untuk kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Izzuddin bin Abdissalam Yakul, taratan yakunul Quran, afdol. Kadang memang untuk kita Quran lebih afdol dan kadang juga zikir lebih afdol dan itu tergantung daripada hati kita ketika saat itu wa kana yaqul ikhtalafal ulama dan ulama itu beda pendapat mana yang afdal Allah Allah atau la ilaha illallah maka sebagian ahli tasawuf mengatakan zikrul jalalah afdal lil mubtadi untuk kita yang pertama kali la ilaha illallah